الرحيم إن الحمد لله merasa semua kehidupan kita adalah butuh kepada Allah dan kemudian kita memahami ternyata Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya dan tidak intinya memberikan kebaikan-kebaikan kepada para makhluknya dan kita kemudian memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita wa in syakartum dan aku menjadi sebuah kebutuhan kepada kita melebihi daripada butuhnya kita kepada nikmat-nikmat Allah itu sendiri. Karena kita semuanya menyadari tak ada seorang pun di antara kita ingin mendapatkan sebuah nikmat itu cuma sesaat. Ingin meraih kebaikan itu cuma hanya sebentar ingin meraih kenikmatan-kenikmatan rahmat Allah itu terputus. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam doa beliau, Wa Iman na'iman yang yanfadu. Aku memohon kepada Engkau ya Allah nikmat yang tidak pernah habis. Dan pada kenyataannya memang kita adalah seperti ini. Sebagaimana Gracias. rahmatnya Allah datangnya rahmatan kepada kita apabila kita senantiasa orang-orang yang sedang dan memahami masalah ini sebenarnya yang berkaitan dengan Ekiah dari tuntunan Allah dan Nabi yang bersifat dohir. Yang insya Allah masalah ini antum semuanya kaum muslimin ikhwan itu sudah begitu banyak memahami tentang masalah-masalah problematika yang berkaitan dengan puasa yang berkaitan dengan tata cara berkaitan bagaimana puasa, bagaimana sholat malam, bagaimana baca Quran, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang sunnah, mana yang tidak. Insya Allah sudah banyak. Masalah yang mungkin banyak terlewatkan pada benak kita. Apa yang kita mau cari dari Ramadan? Kita ini dapat atau tidak? Kalau kita berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, semua kita sudah banyak tahu. Bagaimana puasa keutamaannya kita banyak tahu. Bagaimana sholat lain, sholat qiyam, Kalau kita sudah puasa pada bulan Ramadan sampai sore tidak batal, berarti kita dapat tidak? Ternyata tidak seperti itu. Ternyata dalil-dalil yang menerangkan tentang semua kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan itu ada pemisah. Mereka yang mulai bertemu dengan bulan Ramadan dalam dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang dia mendapatkan kebaikan-kebaikan orang dan golongan yang dia tidak dapat. Dan dalil-dalil yang diterangkan tentang masalah ini yang dapat dan yang tidak dapat itu ternyata sama-sama berbuat Kalau mungkin kita memahami yang tidak dapat ini tidak berpuasa begitu misalnya, ini masih wajar. Ya kan? Mau tidak puasa ya tidak dapat. Ya. Yang tidak dapat ini tidak mengerjakan tiang Ramadan. Itu kita masih wajar. Karena dia tidak sholat tiap Ramadan tidak dapat keutamaan wajar. Tapi dalam banyak dalil diterangkan yang dapat dan yang tidak kembali tentang masalah ini agar rahmatnya Allah Azza wa Jalla yang sudah dipersiapkan kepada kita dengan sedemikian besar kita tidak termasuk orang-orang yang boleh pada diri kita Kita tidak termasuk orang-orang yang bilang dari menemui kebaikan tetapi gagal. Kalau orang tidak menemui kebaikan kemudian gagal, nilainya masih tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah ketemu kebaikan kemudian gagal, itu adalah orang yang lebih parah, lebih tersiksa. Maka kalau para salafus soleh mereka menginginkan satu tahun itu Ramadan, ini punya makna yang sangat dalam. Ramadan ini kaum muslimin ikhwan wa akhwat Allah khususnya ibadah puasa ini kalau kita maknai dengan makna-makna yang umum kita pahami maka kebanyakan yang terjadi akan menjadi sebuah rutinitas dijadikan barometer. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Urusan sukses manusia dibentangkan oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup. Urusan kegagalan, kehancuran hidup manusia ditutup oleh Allah. Urusan penting dalam hidup manusia. Kemudian pintu-pintu yang menghalangi mempunyai pola hidup yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Yaitu apa? Siamun layan Puasa yang tidak pernah berhenti. Gimana ini? Dohirnya kita bulan Ramadan itu ada berhentinya. Ada nggak? Kapan berhentinya? Habis bulan Ramadan. Satu sawal berhenti. Ternyata ulama mengingatkan rahasia yang tersembunyi kemenangan yang diraih oleh orang datangnya Ramadan ini adalah siamon layanta puasa yang tidak pernah berhenti sungguh paradok sungguh mungkin akal-akal kita tidak bisa memikirkan tahu kan? boleh kan? Ya, terus gimana bisa seperti itu? Inilah apa yang tadi dari awal kita sudah pahami kenapa para sahabat mengatakan seandainya seluruh tahun ini adalah Ramadan. Itu tidak sebagaimana kita pahami secara umum berarti kita puasa ngebleng dalam waktu apa? siyamun lantar. Kita harus berpuasa yang tidak pernah akan ada habisnya. Tidak boleh berhenti. Cuma hanya sampai pada tanggal 29 atau 30 Ramadan. Terus gimana? Ikhwani wa muslimin dirahmati Allah. Inilah makna yang insya Allah akan kita ambil pelajaran pada kesempatan yang mubarakah ini di mana penjelasan ini sebenarnya adalah penjelasan yang cukup dalam. Penjelasan yang butuh banyak kita merenung, menuangkan pikiran kita, kejernihan hati kita dengan kuat agar kita ditolong oleh Allah seperti ini. Karena inilah sebenarnya من تونس الى الرحمن Tapi ada satu kenyataan yang terkesampingkan. Padahal ini jauh lebih banyak dibahas oleh para ulama. Yaitu tujuan daripada puasa yang terdapat di dalam definisi secara apa? Secara apa tadi? Bahasa. Maka beliau Syabdul Rahman menerangkan Idza waqafta ala ta'rif as-siyam. Wajadtahu ibaratan anil insaq anil mufattarat anil mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi bi niyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Kalau kita mencoba memahami tentang definisi puasa yang sering kita dapat tidak paham. Sebuah kalimat atau pemahaman tentang sikap apa menahan diri dan begitu kan imsak dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai apa terbenam matahari seperti itu kan itu definisi secara lugah atau definisi secara istilah yang paling banyak kita dapat. Sekarang kalau definisi secara bahasa Hah? Al al Dan definisi secara bahasa ini lebih umum Definisi secara bahasa ini Ada di dalam firman Allah Di dalam Al-Quran dalam surat Maryam Apa? Definisi ini jauh lebih umum dan lebih menyeluruh. Dan inilah sebenarnya sasaran Allah menilai puasa seseorang. Sebagaimana Allah berfirman mengutip perkataan Maryam, dari Rahman di shawma." Falan bukan lima yawma insiyan. Dalam ayat ini diterangkan sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah sauman. Bernadar apa ini? Puasa, ya kan? Sauman, puasa. Falan ukallimul yawma insiya. Saya pada hari ini paling enak itu meninggalkan makan dan minum. Dan itu bukan tujuan asli puasa. Keumumannya manusia hari ini berkaitan dengan puasa. Begitu dia tidak batal, makan, minum, sahabatnya dari fajar sampai tenggelam matahari sudah menganggap apa? Tercapailah. Tujuannya di dalam apa? Inilah satu fenomena yang akhirnya ibadah-ibadah kita ini kehilangan roh. Kehilangan apa? Roh. Semua ibadah diwajibkan oleh Allah itu untuk satu tujuan, ada rohnya. Sebagaimana puasa kita ada rohnya. Apa rohnya? Di akhir Allah mewajibkan kita berpuasa, Allah menyuruh kita untuk apa? La'allakum Itulah rohnya. Sekarang persoalannya antara kita tidak batal puasa, kita dapat. Terus pertanyaan berikutnya, tatapunya dapat atau tidak? Ya. apa kalau orang sudah berhasil tidak batal, tidak tatapun, belum tentu dia mesti tatapun. Buktinya tadi sudah kita sampaikan, ada orang tidak batal sampai maghrib, tapi dalam dalil dia tidak dapat apa-apa kecuali apa? Lapar dan jahat. Bukti kan dalam dalil? Bukti. Secara kenyataan juga terbukti. Contoh misalnya ibadah lain. Ibadah sholat. Kalau ibadah sholat ini ada rohnya, ada rohnya, maka apa? Takwa yang diraih bisa meraih sholat seperti ini? Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Lalu kalau ada orang yang sholat yang tidak seperti ini, fawailun lil musafir. Beda kan? Dohirnya sholat, bukan pembicaraan bodoh-bodoh. Itu pembicaraannya orang yang cerdas memahami makna ibadah puasa. Ibadah Ramadan. Ikhwani Allah akhwati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka beliau dalam sebuah penjelasan ini mengatakan wa idza kana ramadan qad intaha wa intaha berbuat bodoh, maka puasanya tidak punya nilai di sisi Allah. Meninggalkan makan minumnya tidak punya nilai. Berarti sebenarnya kita disuruh berpuasa seluruh anggota tubuh atau cuma mulut kita sama apa diri kita? Seluruh anggota tubuh. Jelas ini. Maka nasihat beliau puasa inilah yang justru banyak manusia lalai. Sebagaimana kita ketika sekarang sedang konsentrasi menjaga pembatal makan, minum dan yang sejenisnya kan menjaga hubungan suami istri. Kemudian kita lalai dengan makna puasa yang lugo, yang sebenarnya itu yang dinilai oleh Allah Azza Wajalla. Puasa yang bernilai secara bahasa ini yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Banyak orang lain. Sehingga lebih banyak orang menjaga syiar-syiar yang berkaitan dengan tiga ini, sementara yang lain tidak begitu dipentingkan atau berjalan. Itu yang dikasihkan oleh beliau. Ya Quran bukan minanas. Puasa yang sepanjang masa ini yang kebanyakan manusia mayoritas saleh. Maka diingatkan oleh beliau Fatarau di Ramadan. Contohnya kata beliau, kamu melihat manusia pada bulan Ramadan puasanya menahan diri anil halal dari yang halal. Apa maksudnya yang halal? Yang halal dia tahan tidak dia kerjakan. Apa maksudnya yang halal? makan. Sebelum Ramadan halal? Halal. Minum sebelum Ramadan? Halal. Suami istri berkumpul sebelum Ramadan? Halal. Kebanyakan kita lihat pada bulan Ramadan orang itu puasa dari yang halal ini. Berhenti dia. Tapi yang terjadi mulai la yatawarratu an ahlil ketika dia buka puasa yang dia buka di harta riba. Secara definisi istilah sudah sah puasanya sah. Secara lugo berhasil. Definisi puasa secara bahasa berhasil tidak gagal. Masya Allah, nggak nyangka kan kita nggak pikir. Dia bisa berpuasa dari yang halal tapi tidak bisa berpuasa dari yang haram. Nauzubillah. Puasa dia sampai maghrib tapi masih makan ini. Ini contoh aja. Wa ambil suap, masih mau ngambil suap. Entah suap atas nama umum, atas nama khusus, Suara atas nama orang-orang jahiliyah atau atas nama orang picisan, songgoan, yang namanya suap ya suap dipakai untuk berkuasa, menipu, mendolimi orang lain, ngambil harta orang, haknya orang, berebut harta untuk dimakan, buka puasa. Bagaimana kita mengikuti para sahabat? ahli sunnah wal jamaah ya, manhajnya salah sementara puasanya orang awam kan aneh ya. ini puasanya orang awam bukan puasanya para salaf saleh radhiyallahu anhum bukan puasanya ahli sunnah bukan Wa wanita yang ada di televisi sekarang. Ya kan? Gak terasa. Ini contoh karena tidak cerdas dalam memaknai apa? Puasa. Gak cerdas ini memaknai puasa. Jadinya amburadul kayak seperti Kadang-kadang kita itu mampang bicara ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini pembatal-pembatalnya sampai infus saja tahu. Ya kan? Sampai hukum hal-hal yang rumit-rumit yang terjadi mufakirat dan masyarakat tahu. Tapi ada keanehan. Ini musibah. Makanya Ramadan pergi biasa saja. Tidak ada dampaknya Kami Ya Rasulullah, kami telah beriman. Kami telah bersumpah setia. Kami telah bagi harta kami dengan orang-orang wajib. Hari ini perintahkan kami berbicara yang haram, dusta, berbuat dosa, dan tinggalkan menyakiti tetangga. Dan enggak kamu di dalam berpuasa wikar orang yang tawaduk yang mana Wikar yang mereka. Wasahina dan kalau kamu berpuasa kamu tenang. yaumah sofika pada hari যার Al-Imam Ibn Jauzi Beliau juga berkata di dalam kitab beliau Bustanul Wahdi Beliau mengatakan Ma min satin, Fi badanil insani Illa Wa yarzimuha sawmu fi ramadani Wa mandiri itu mewajibkan padanya baik pada bulan Ramadan Justru di dalam Ramadan ini jauh lebih kuat yang nanti akan menjadi kekuatan di luar Ramadan. Tidak sebagaimana tadi. Di satu sisi tidak makan, tidak minum, waktu buka harta yang dimakan semuanya Di satu sisi tidak sabar sama istrinya yang halal atau suaminya yang halal. Di sisi yang lain mendapatkan yang apa? Yang tahu Tidak ada mananya Maka dari sana berarti lisan kita ada puasa. Puasa dari jiba dari namimah, dari dusta. Mulut kita juga ada puasa. dia meraih nasib bagian dari puasa dia seperti yang Nabi kita SAW telah bersabda puasanya yang dia dapat pasti yang dia raih rubah soalimin laisa lahu min siyamihi ila ju mana yang lebih rugi bapak-bapak ikhwan rahmatin orang di jalan yang tidak puasa kemudian tidak dapat apa dengan kita yang capek-capek berpuasa melakukan hal-hal yang dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan mereka tidak dapat apa mana yang lebih rugi Hah? yang kita makanya jangan merasa kita dulu ya? wah apa kamu di jalan ini orang gak puasa kita yang puasa belum tentu kalau ternyata kita puasa ini juga bodoh kayak dia malah lebih parah. Karena mereka kan nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya dapat untung ya wajar kan? Kalau kita sudah punya modal, modal kita tertaruhkan, nggak dapat untung malah modalnya habis, rugi lebih berat, kecewanya lebih besar, lebih besar kecewanya, stresnya lebih banyak. Nah, untuk bila ini yang dinasihatkan oleh beliau, nasibnya nanti tidak banyak dia kecuali seperti billah. Hadis-hadis tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ini yang diingatkan oleh beliau. Sehingga beliau kembali mengingatkan dengan demikian. Puasa yang sesungguhnya yang diraih oleh orang-orang hebat itu puasa yang berat. Puasa yang butuh kecerdasan. Puasa yang mana ini? Puasa secara istilah atau puasa secara bahasa? secara bahasa Anak ini nggak seperti ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau ibadah yang lain justru yang lebih berat kita jalani adalah secara istilah. Ini namanya sesuatu kemuliaan yang tersembunyi, mutiara yang tersembunyi, yang bisa meraihnya orang-orang cerdas, orang-orang yang memikir. hanya sekedar bingungan, tidak akan bisa membaca. Ternyata kehebatan orang puasa, orang yang bisa memaknai puasa lebih jauh, yaitu bukan melihat puasa dari sisi definisi istilah, tapi melihat puasa ternyata Allah memaksudkan puasa ini adalah definisi menurut apa? Bahasa. Maka beliau mengingatkan dalam masalah ini mengutip perkataan seorang ulama salah satu di antara batu ulama batu ulama berkata kam min ini muftin kam min ini muftin wa kam min muftirin Masya Allah, menakjubkan sekali bahasa banyak orang yang tidak berpuasa sudah berbuka. Ya. Sudah apa? Sudah berbuka. Dan banyak orang yang sudah berbuka tapi masih masih puasa. Gimana ini Pak? Masya Allah. Memang harus cerdas. Harus cerdas. Pengen jadi orang baik harus cerdas. Banyak orang berpuasa sudah buka, batal puasa. Maksudnya kelihatannya masih berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan ini, tapi sebenarnya sudah membatalkan ini. Tidak puasa secara istilah, apa secara bahasa. Dia masih berpuasa secara istilah, tapi sudah tidak berpuasa secara bahasa punya nilai? Punya nilai? Hah? Gak punya nilai. Seperti dalam hadis tadi, dia cuma dapat capek. Ada yang dia sudah buka, makan, alhamdulillah, tapi sebenarnya dia masih puas. Kenapa? Walaupun dia sudah buka, anggota tubuhnya masih menahan diri dari yang diharapkan oleh Lihat saja ketika bapak Sederhana dia rumah Yang penting dia sudah batal. Kalau saya makan terlalu banyak, israf pada orang yang tidak bisa makan. Atasikan itu Beda kan? Beda. Beda sekali. Itu baru berpikir seperti itu. Ketika dia buka, dia berpikir, yang saya makan ini halal. Walaupun dia sambil makan, ya Allah terimalah sedikit yang halal ini. Masih menahan diri ya? Masih. Bagiannya makan, minum, tapi masih menahan diri dari yang diharamkan ya Pahala masih terus mengalir karena dia masih puasa, masih menjaga yang diharamkan oleh Allah. Beda tadi kelihatannya menjaga puasa tidak makan, tidak minum, tidak kubur suami istri, tapi sebenarnya sudah tidak menjaga yang apa diharamkan Kam min sa'imin Ila Waladhi yafturu ala kharamin Di antara makna hadis Nabi Orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa Kecuali lapar Maknanya Yaitu dikatakan tentang makna ini Termasuk di dalamnya Orang yang puasa ketika dia buka Yang dimakan itu apa? Yang haram Atau tidak tahu ini halal atau haram itu di antara. Atau man yakfuru ala lukumin nas. Ada orang puasa, dia buka buka puasa. Ketika buka puasa ini yang dimakan bukan daging ayam. Ya, bukan telur ceplok. Tapi yang dimakan dagingnya manusia. Belum ada. Hah? Ada. Saya pas ngomong begini sama ibu-ibu baru Semarang, puasa masa seorang masa orang buka makan dari luar? saya bilang. Loh, iya, iya. Sambil buka, sambil nyeritain tetangga. Baru, oh iya ya. Ada lagi yang buka, minumnya racun ketika lagi, lu masa langsung diminum atau buka? Iya, sambil buka, sambil menggibah ceritain orang-orang alim. Dicari-cari kesalahannya. Membicarakan orang beriman umum itu seperti makan bangkai. Membicarakan orang alim mencari air airnya itu seperti minum racun. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kalau makan bangke bisa mati, tapi prosesnya lama kok Tapi kalau minum racun cepat itu lah. Makanya kata saya Muhammad Ahmad Syakir, orang yang ngomongin orang alim dengan tanpa ilmu itu matinya sukul khotimah. sangat besar sekali kemungkinannya Su'ul khotimah. Coba ikhwan, benar kita jelaskan para ulama. Banyak orang buka dengan yang haram, minumannya haram yang betul. Ya, yang tapi haram. Ini ada daging yang halal, apa daging yang bukan lagi bukan lagi halal, sudah haram nilainya bukan daging ayam. Apa? Pangkainya ini kata Imam Al-Ghazali adalah dia termasuk di dalamnya orang yang berpuasa yang tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari yang haram. Buka saja ngambil buka, saat ngambil buka. Itu sudah mendolimi temannya. Ya kan? Ngambil buka, temannya disokok. Karena dia takut bisa. Udah dolim. Ada temannya ngambil baru ditaruh di sini, kok enak dia dapat lebih besar temannya baru itu diambil itu kan yang kecil nggak terasa kelihatannya sepele kelihatannya sepele anggota tubuhnya pusing orang yang gini tidak paham puasa tidak mengerti hakikat puasa sungguh tidak bisa mikol tidak bisa tenang Dong Ustaz nanti kalau saya antrinya terakhir kan kebanyakan yang jelek-jelek itu yang tinggal sisa-sisa. Ya tidak apa-apa. Kan ada yang dimakan. Kalau nggak ada, insya Allah nanti Allah datangkan ada yang Ada kadang saya kata lihat waktu buka puasa ini, yang ngaji sunnah dengan yang tidak ngaji sunnah kok ya kok dua Ya nah, sobrok-sobrokan sama temennya. Gimana ini udah puasa tidak? Ya kayak gini kok bisa meraih kemuliaan di dalam jalan ibadah-ibadah ibadah satu saja tidak bisa jaga apalagi ibadah itu banyak satu aja tidak bisa jaga bahwa yang pada waktu ini tidak Allah ini yang diterangkan Imam bapak Ghazali dikutip oleh beliau dan merupakan perkataan yang sahih maka dari sinilah Imam Al Ghazali menerangkan kenyataannya terbagi menjadi tiga golongan manusia. Ada kuasanya orang umum, cuma menggugurkan definisi istilah. Ya kan? Apa tadi? Bat, kuasanya selesai untuk satu bulan. Ini kuasanya orang umum. Kemudian yang kedua, kuasanya orang khusus yaitu puasa yang dia Diikuti dengan kuasa pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya. Kemudian apalagi anggota tubuhnya yang lain ikuti. Ini orang yang apa? Khusus. Kemudian ada lagi puasanya orang yang lebih khusus dari orang yang khusus. Apa? Hatinya ikut berpuasa. Loh, ini jalannya mana? Kayak nanti sufi. <laughs> ya kan? Apalagi menyebut Imam Ghazali kan? Wah ini kayaknya sufi. ini karena kita tidak banyak tahu saja penjelasannya para ulama. Jadi kalau ada perkataan yang mungkin kita dengar bukan dari ulama-ulama sunnah yang makhluk, tetapi perkataan itu ternyata benar sesuai dengan dalil, itu ayo, jangan dianggap itu tidak ada. sunnah itu Syiarnya adalah muwafatul dalil. Bukan muwafatul bulan bulan bulan. Al-sunnah itu kaidahnya mencocoki apa? Dalil. Tidak mencocoki harus bulan harus bulan harus bulan. Walaupun perkataan orang yang kelihatannya kita anggap tidak prospek di sana. Kalau dia mencocoki dalil, itu hujah. Ya. Makanya hikmah itu adalah sesuatu yang terluar itulah yang disebut di dalam hadis yang mungkin selama ini kita kurang mencerna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah dalil as-saumu li. Apa? Puasa itu adalah untukku. Ada orang yang berpuasa, kenapa dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istrinya, bukan ingin sekedar untuk masuk surga, tapi apa? Untuk dekat dengan Allah, untuk ingin dicintai oleh Allah, untuk dia bagaimana Allah menjadi kekasihnya dia dan dia mencintai Allah. Ini orang yang lebih khusus daripada yang khusus. Puasanya orang seperti ini, Dan inilah yang disebutkan dalam hadis Lissaimi farhatani farhatun inda historihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang diharapkan mendapatkan pahala puasa dengan tanpa hitungan langsung saat bertemu dengan Allah itu yang seperti ini. Bukan lagi seluruh anggota tubuh, hatinya ikut Nanti akan kita bawakan penjelasan yang khusus tentang masalah ini dan perkataan Ibu Rajab Ini apa yang kita telah ambil faedah secara umum tentang definisi dan makna daripada puasa dan kemudian dari makna ini disimpulkan oleh beliau Syaikhul Rahman kembali bagaimana puasa para salafus saleh Wa kana salafus salih Akal nasi tadbiqan li siyamil jawab Para salafus salih Mereka adalah manusia yang paling banyak menerapkan untuk melakukan puasa utuh seluruh tubuh. Puasa utuh. Target mereka di dalam puasa Idza sunta fataqaffat mastata'ta. Wa kana Tolikun Ida kana yurusomihi sawmihi Gracias. makanya para salah kenapa sampai begitu. Kalau sudah puasa nggak keluar, kita berada. Ini loh orang-orang yang dulu mengatakan seandainya satu tahun itu apa? Puasa terus tahu harganya, nilainya yang sesungguhnya. Loh mungkin ada kita kata, nah, kalau para salah tidak makan, tidak kerja, Setahu saya para salaf Bukan kemudian mereka menjadi orang yang semedi kemudian tidak makan menjauh dari dunia. dan ya mereka tahu kan dunia sekedar dan tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya kan? Ada yang makan, usahakan berhasil, alhamdulillah. Tidak pernah mengganggu perjalanan agama mereka. Beda dengan kita kan? Kita lebih banyak mundur di dalam agama kita atau dunia kita? ngaji dengan cari duit lebih banyak untuk yang mana? Lebih banyak untuk ngaji, ya kan? Lebih banyak untuk ngaji daripada untuk cari duit. Ini yang terjadi sebenarnya bukan masalah lu apa kita kita kan juga wajib cari nama kok? iya wajib. Persoalannya udur itu ada penyakit di hati atau tidak. Kalau nggak ada penyakit di hati, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau ada penyakit di hati, mulai muncul aneh-aneh di dalam hati, itulah yang masalah. Ini yang menjadi masalah. Sebagaimana ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa tak? Dalam sebuah riwayat, Allah fi qulubikum Allah menimpakan pada hati kalian penyakit apa? Wah. Dulu saya pernah kisahkan ada sebuah kisah dalam kitab Al-Qusur ada seorang penuntut ilmu yang oleh gurunya ini dikenal tidak pernah absen, rajin Tidak pernah dia tidak masuk. Suatu ketika hujan deras campur badai. Sudah hujan deras bilang campur badai. Dia mau berangkat. Mikir, berhenti nggak berhenti berhenti. Dia sudah sedih, sudah sedih. Kalau kita kan hujan rinti saja sudah seorang wajah. Ini dia sedih. Gimana berarti berhenti berhenti? Dan begitu akhirnya sudah dia mikir. Mudah-mudahan menurut saya juga tidak ada karena hujan kayak begini ini, dia berharap gurunya juga tidak datang. Tapi dia tidak bisa berangkat. Sudah besoknya sudah reda dia berangkat belajar kalau begini. Gurunya duduk, dia duduk. Kemudian ketika gurunya ngajar, tiba-tiba gurunya itu ngomong, nyindir dia. Nyindir dia. Mengatakan bahwa punya penuntut ilmu yang selama ini saya lihat rajin ternyata baru ada hujan saja sudah tidak berangkat kaget ternyata guru saya kemarin tidak nah kalau fitnahnya sekarang gurunya sama muridnya serahkan, serahkan. so, akhirnya muridnya juga tidak begitu hormat kepada ilmu, gurunya juga tidak hormat. Ini yang menjadikan fitnah. Persoalannya kalau udur itu memang betul-betul udur kayak tadi itu sedih kan? Nah, kita ini baru mencari titik ini sudah cerah. Mungkin ustadznya juga alhamdulillah anak saya pas mau minta beli ini beli ini pas hujan. Wah syukur sudah Masalahnya di sini. Ada nggak fitnah di dalamnya? Makanya salah itu cita-citanya meraih puasa seperti ini. Memaknai puasa luas tidak seperti seperti kebanyakan manusia. Bahkan diterangkan dalam sebuah riwayat dari Abu Abdul Tawakil An-Naji dia mengatakan mengisahkan Abu Hurairah karena ilmu. Salaf salah soleh itu tidaklah mereka diam kecuali diam itu dengan apa? Dengan ilmu. Tidak sebagaimana keumuman manusia kalau dia diam, diamnya karena tidak tahu apa-apa jadi diam. Mereka duduk di masjid diam itu karena tahu. Diam dia itu adalah diam untuk menguasakan apa? Seluruh yang ada di Allah memberikan tuntunan pada bulan Ramadan kepada kita. Pada bulan akhir-akhir Ramadan disunahkan ibadah kita. Apa sih sebenarnya keiman kita? Intinya kita itikaf kok. Supaya hati kita dekat hanya dengan siapa? Ya kan? Disuruh pisah dengan istri, suami, anak, harta, supaya hati ini tidak punya apa? Ta'aluk. Tidak punya hubungan ke sana lagi. Nyambungnya cuma kepada siapa? Kepada Allah. Ini kan puncak. Tapi malah justru yang sekarang lain. Semakin akhir puasa, yang besar malah dunia mudiknya, Wong Ikhwan aja masih sibuk dengan mudik. Ya. Mudiknya, ketemu ininya, persiapan ininya, anaknya bajunya cuma satu dua saja, puasanya terakhir sedihnya luar biasa ini udah mau butuh kita sedih. Kenapa sedih? Ramadan mau pergi enggak? Saya ini bajunya cuma satu. Nah, Kayak gini kok kita mau menjadi kekasih Allah itu dari mana kita bisa memiliki kasar? Dari mana kita bisa memiliki kasar? Ya kalau yang berhentilah Allah, Ini insya Allah yang kita akan kaidah Pada kesempatan yang pertama Kita istirahat sekitar 10 menit Insya Allah nanti kita lanjutkan bagian yang kedua Untuk mengambil contoh beberapa penerapan Siang menggelar yang tadi puasa yang tidak pernah habis dari beberapa masalah penting yang banyak dilalaikan oleh manusia bahkan kebanyakan kita pun kadang-kadang sering tidak tahu dan tidak sadar. Kita akhiri dulu sementara. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta